Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu haqqa hamdi Wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana. Sayyidina Muhammadin وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا الأدب بالقرآن وارزقنا فهم القرآن فقهنا يا ربنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة Wahsyurna yaumal qiyamati ma zumrati ahli al-Qur'an wa ma imamihim man kana khuluquhul Qur'an. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami hormati para perindu Al-Qur'an, pecinta Al-Qur'an. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa melanjutkan acara kita untuk belajar adab dan tata krama kita kepada Al-Quran, kepada ahli Quran dan juga adab seorang yang pengemban Al-Quran apakah itu orang yang menghafal Al-Quran atau orang yang mempelajari ilmu Al-Quran ataupun yang lagi belajar ilmu Al-Quran atau belajar Al-Quran Semuanya harus ada harus ada adab dan tata krama. Yang tanpa itu maka sangat jauh dari ilmu itu berberkah dan sangat jauh dari ilmu itu bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan pahala untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang telah membimbing kita dengan kitab at Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Kita masih dengan adab dan tata krama seorang guru. Guru benon guru Al-Qur'an, guru ilmu Al-Qur'an. Akhlaknya seorang guru pembawa agama Nabi Muhammad SAW Yang sungguh luar biasa dihadirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Baru setelah itu kita akan belajar bagaimana menjadi murid yang baik. Jika guru sudah baik, murid baik, maka hasilnya adalah ilmu yang baik. Akan tapi jika gurunya tidak baik, susah menyampaikan sesuatu yang baik. Maka dimulai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari seorang guru bukan murid dulu yang dididik. Bukan murid guru yang dididik karena yang yang yang maka yang dididik oleh Imam Nawawi adalah guru karena guru itu nanti yang bakal mendidik murid. Guru yang tidak punya adab mustahil mendidik murid beradab. Sebab yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau kita tidak punya uang bagaimana bisa bersedekah? Yang tidak punya adab mustahil dia mengajarkan adab yang tidak punya tata krama, mustahil dia mengajarkan tata krama. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita. Di saat anda menjadi ustaz, di saat anda menjadi guru, maka hendaklah guru yang beradab. Maka setelah itu baru layak kita mengajarkan anak-anak kita untuk beradab. Baik selanjutnya faslun fasal. Qala musannifu rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum darin amin ila anqal. Faslun fasal. Kita sudah sampai kepada bab tata keramanya seorang guru. Faslun fasal. Qaulal ulama uradum berkata para ulama radhiyallahu anhum. Wala yamtani'u. Wala yamtani'u dan hendaknya tidak Wala yamtani'u dan hendaknya tidak menahan atau menolak Minta alimi ahadin untuk mengajarkan seseorang likaunihi karena orang tersebut ghairu sahihin niyyati tidak baik niatnya jika ada orang datang kepadamu wahai para guru dan kamu duga orang tersebut datang kepadamu dengan niat yang jahat niat niat yang jelek bukan niat yang baik maka bukan dengan niatnya yang jelek itu berarti kamu harus menolak untuk mengajarnya. Mungkin ada orang datang kepadamu bukan niat yang mulia. Menuntut ilmu bukan karena Allah. Akan tapi buk, jangan sampai gara-gara niatnya yang jelek. Lalu engkau tidak mengajarnya. Ajari dia. Maka di saat engkau mengajarinya. Benahi niatnya. Maka dia akan ketemu niat yang baik nanti. Sebab yang datang ke majelis taklim tidak harus orang yang benar-benar benar. -benar, benar. Bisa saja orang niat jahat, niat jelek mendatangi tempat mulia, tiba-tiba berubah saat itu. Mendengar kemuliaan, hingga niatnya berubah menjadi ingin mulia, maka benarlah niatnya, maka layahlah ia untuk diajar dengan kebaikan. Waqat qala Sufyan wa ghairu berkata Imam Sufyan Sufyan Ats-Tsauri mungkin juga Sufyan ibn Uyainah wa ghairu dan lainnya Imam Sufyan berkata talab Talabuhum lil ilmi niyyatun. Sudahlah. Yakini bahwasanya mereka datang menuntut ilmu itu sudah niat yang baik itu sudah. Baru setelah itu di dalam perjalanannya menuntut ilmu kita didik mereka. Makanya seorang guru sangat pantas sekali di saat awal mendidik anak-anaknya itu, anak muridnya, untuk membenarkan meluruskan niatnya. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, sebelum beliau berbicara panjang lebar tentang ilmu yang luas, beliau memulai dengan pembenahan hati seorang murid. Kenapa? Karena khawatir bahwasanya ada mungkin di antara yang datang ini niatnya tidak baik, maka biar benar diluruskan dulu. Tapi jangan yang niatnya jelek itu langsung kita tolak, tidak, biarkan datang. Mungkin ada orang yang datang ke majelis ingin mencopet, mencuri. Biarkan dia. Mendengar pengajian Insyaallah Allah berkat rahmat yang diturunkan oleh Allah ke majelis tersebut. Ya menjadi tersentuh dan tersadar sehingga berubah tidak jadi mencuri. Begitu mulianya majelis ini. Jangan dihalangi seseorang pun dari majelis yang mulia ini. Wakalu dan mereka para ulama berkata, tolak ilma li ghairillahi. Mula-mula aku menuntut ilmu agama seperti ini untuk selain Allah, bukan karena Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Akan tapi ilmu itu enggan, kecuali untuk Allah. Aku datang mula-mula menuntut ilmu bukan karena Allah. Aku datang bukan karena Allah, akan tapi ternyata ilmu itu nggak mau kecuali untuk Allah. Bagaimana? Karena di dalam ilmu itu mengajari agar saya tulus ikhlas. Lah, akhirnya saya berubah dong. Aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Pokoknya aku datang bukan karena Allah, oh, ya karena urusan bisnis saja, saya karena urusan ini, karena saya ingin masuk yang lain. Akan tapi setelah masuk ke majelis tersebut, tersebut dididik kayak begini nih. Oleh Imam Nawawi diingatkan tentang niat yang benar, akhirnya berubah. Aku menuntut ilmu mula-mula bukan karena Allah. Ternyata ilmuku yang aku tuntut itu selalu mengajariku untuk kenal Allah. Sehingga niatku menjadi karena Allah. Maknahu kanat fa'akibatuhu ansaralillahi. Akibatnya dari orang menuntut agama ini insya Allah menjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun fasal. Pasal selanjutnya tetap masih untuk guru. Hei para ustaz, hei para guru dengar ni. Wa yazunu yadaihi fi halil ikra'i anil abadi. Hendaknya menjaga tangannya di saat ikra, di saat mengajar dari iseng. Kalau tangannya iseng itu sangat mempengaruhi kepada konsentrasi siswanya. Nolah ikut. Ikut deh. Ikut ya. Iseng. Tangannya iseng. Ini sangat mempengaruhi siswanya untuk konsentrasi dan serius. Kemudian apa lagi? Wa ainahi an tafriqi nadrihima min ghairi hajatin. Menjauhkan, menjaga ainaihi kedua matanya. An tafriqi untuk jelalatan. Tolah toleh. Tafriqi nadrihima Maksud memecah pandangan tuh. Minuhiri hajat tanpa hajat. Dan memang sangat mengaruh. Coba kalau ini, itu noleh semuanya. Noleh kalau lihat. Ya. Coba, saya lagi ngajar begini, tuh, lihat. Ikut tak? Bingung, longok, ada apa tuh. Jadi, hendaknya matanya jangan dipindah kecuali ada hajat untuk memperhatikan ia. Maksudnya memperhatikan para muridnya itu benar tak ngajinya. Jangan sampai tidur dan sebagainya. Itu perlu. Akan tapi kalau harus begini, bingung nanti orang yang menyaksikannya, menghadirinya, belajar darinya. Jadi ingat lagi wahai para guru, para ustadz dan ini yang diamalkan oleh guru-guru kita semua. Beliau-beliau tidak berani menghadiri majelis kecuali ini. Wa yaq'udu 'ala taharatin. Tidak berani memasuki majelis kecuali dalam keadaan suci, punya wudhu. Allah. Tidak berani menyampaikan ilmu kecuali punya wudhu. Karena ilmu nur. Gimana cahaya dikirimkan kecuali dengan keadaan dia sudah siap. Sebisa mungkin mustaqbil al-qiblat menghadap kiblat. Sebisa mungkin. Seperti ini tepat. Kalau Kalaupun tidak menghadap kiblat, akan tapi ini. Kan. Paling tidak bersuci. Wa yajlisu biwaqarin, duduk dengan ketenangan. Nah ini. Watakunu dan hendaknya. Thiyabuhu bajunya baydo anaki nadifatan. Baydo putih. Coklat. Tenang langgar nih di acara Nawawi. Hah? Karena paling disukai oleh Nabi adalah pu putih. Kalau tidak baydo nadifah. Yang ber bersih. Mana yang dipilih? Pilihan pertama adalah putih dan ber. Kalau pilihannya hitam bersih sama putih kecut. <laughs> Maka tetap dipilih tidak putih tapi tidak kecut gitulah. Karena kalau kecut itu mengganggu. Ya. Dan mohon ya jangan yang ber tulisan yang aneh-aneh itu. Ganggu tuh. Ibu tidak keganggu sih, bapak nggak keganggu. Tapi kalau tulisannya bahasa nih, jangan lihat kue lo. Nah, itu kan jadi mulai tadi lah tuh, jangan lihat kue. Lo masih ngelihat lagi itu. Awas lo, gua pentung. Kan kita lihat di belakangnya nggak enak bener nih. Ini kok kurang ajar bener kaosnya. <laughs> Siap kita ngelihat tuh, kita mesti baca akhirnya. Mungkin kita marah sesaat, mungkin tertawa, akhirnya apa? Lupa dengan. Jadi jangan yang tulis-tulisan sebagainya sebisa mungkin. Makanya bersih kalau bisa, putih kalau bisa, nadif. Kalau tidak bisa putih itu, nadif harus. Nabi juga pernah mengenakan baju hijau. Nabi juga pernah mengenakan merah. Nabi juga pernah mengenakan baju selain itu semuanya. Hanya kebanyakan itu bu, putih. Jangan seperti orang yang semuanya harus putih, putih, putih, putih, putih. Sampai mengatakan kalau tidak pakai putih ini nggak benar atau tidak. Nabi pernah turun ke satu majelis, satu um, medan beliau. Medan laga dalam keadaan beliau memakai baju hitam dan imamah hitam. Dan pernah Nabi menggunakan baju merah. Cuman hendaknya hendaknya sebaiknya lebih banyak pakai baju bu. putih. Sebaik-baik bajumu adalah yang putih. Sabda Nabi saw wasallam. Dan Nabi mengenakan baju selain putih itu menunjukkan bahwasanya putih bukan wajib. Ada sekelompok orang harus putih-putih sehingga tersiksa orang kalau nggak punya baju putih nggak bisa dah datang ini ya nggak benar lagi ini. Sampai suatu ketika ada orang yang hobi dengan baju putih. Kok kebetulan baju kami putih? Memang kebanyakan baju kami putih. Sebab coklat cuma satu, merah satu. Kalau putih banyak. Tiba-tiba bertanya, Buya apa ada anak? hadisnya pakai baju batik. Ah, ini kok kurang ajar benar nih orang mentang-mentang dia pakai baju putih. Rupanya dia tuh sudah musuhan sama Ustadz baju batik ini dari dulu. Ustadz kan ada yang musuhan itu. Suatu ketika ditanya, Buya, apa ada dalilnya orang pakai baju batik? Waduh, ini sudah. Kan tidak enak betul yang pakai baju batik itu sudah mukanya sudah nggak enak. Karena apa? Dengan begitu dipermalukan. Akhirnya saya jawab. Yang jelas pertanyaan seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak boleh merendahkan orang. Tidak ada larangan pakai baju bah, badik, tapi ada larangan merendahkan orang. Ini maksudnya pertanyaan merendahkan itu. Ada dalilnya pakai baju badik? <laughs> ada dalilnya menutup au aurat. Kita harus menutup au aurat. Dan itu tidak ada keterangan putih, merah, putih, kuning, hijau. Yang penting menutup aurat. Yang harus dilarang gambar-gambar yang aneh-aneh itu. Jadi pakai baju merah, putih, kuning, hijau. Tapi kalau merah itu kan bajunya ini Bu ya. Kuning bajunya itu. Kemudian hijau baginya ini. Wah, ini urusan urusan Pak Partai itu tuh. Nah, kita tidak punya urusan dengan itu. Kalau kalau punya pakai baju merah bukan partai merah tuh. Kalau tiba-tiba pakai hijau bukan partai hijau. Karena kita ingat Nabi pernah pakai baju hijau gitu saja. Ini. Cuman sebaik-baik baju bu, putih. Wa idza wasala ila majlisin dan ini dihimbau sebisa mungkin. Kalau wasala ila majlisin sampai ke majlis, sholat rakaataini ini yang sering kami sebutkan qoblal julus, sholat dua rakaat sebelum duduk. Kalau itu masjid langsung tahiyatul masjid. Kalau bukan masjid maka hendaknya melakukan sholat dua rakaat dengan niat. Ini namanya hajat. Untuk mendoakan. Kalaupun dikhawatirkan tidak bisa sholat di majlis, di rumahnya ia melakukan sholat dua rakaat diniatkan Nah, ini sudah dilakukan belum oleh para ustadz nih sebelum masuk kelas ini. Jangan ustadz hanya memikirkan metode mengajar yang bagus nih, berbicara yang fasih, tapi lupa memohon kepada Allah. Allah hendaknya kalau mungkin di majelis yang melakukan sholat dua rakaat lakukan nanti di majelis. Kalau tidak mungkin lakukan di rumah atau di kendaraan sholat dua rakaat diniatkan ya Allah. Semoga engkau beri hidayah kepada orang yang mendengar pengajianku hari ini ya Allah. Bimbingan ya Allah dan berikan ketulusan kepadaku dan mereka. Diniatkan begitu sholat hajat. Allahu Akbar. Salat dua rakaat. sawa sawa'anka al mawdi'u masjidan al ghairahu. Apakah tempatnya itu masjid atau yang lainnya? Kalau masjid jelas, akad lebih dikukuhkan. Fa in kana masjidan fa huwa akadu. Kalau masjid sangat lebih dikukuhkan karena disunnahkan tahiyatul masjid lalu dilintaskan niat hajat. Semoga ilmunya nyampe kepada murid-muridnya. Mendoakan lihat. Ini kekala kelemahan guru saat ini adalah mendoakan siswa-siswinya Kadang-kadang yang dipikirkan metode mengajar karena ikut sering pelatihan jadi guru yang baik hanya mengandalkan metode gitu. Metode ngajar yang baik, cara ngajar yang baik, lupa saja yang memberikan pemahaman adalah Allah. Allah minta kepada Allah lakukan sholat dua rakaat. Adapun kelalaian ini ini me, menjangkit semua rata-rata orang yang bekerja, yang anaknya sakit. Coba pernah pernah kami tanyakan di sini, kalau seorang ibu anaknya sakit, awas jangan sampai dibiarkan. Kalau mati anaknya dalam keadaan tidak diobati, ini seperti membunuh, ini dosa ini. Maka harus bero, berobat. Nih. Akan tapi lihat, biasanya seorang ibu yang baik kalau anaknya sakit, kemudian dia punya duit, langsung ditelepon guru dokter spesialis agar mengobati anaknya. Itu adalah cara yang benar. Akan tapi, adakah di antara ibu yang caranya benar ini, sebelum pergi ke dokter, saya ingin tahu mana ibu-ibu termasuk yang sudah dengar dari Buya. Mana di antara ibu yang pernah dengar bahwasanya siapa di antara kita ini di saat anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat dua rakaat minta kepada Allah agar Allah menyembuhkannya? Siapa yuk? Kita lebih mengandalkan dokter hebat, dokter spesialis. Wah. Padahal kalau seandainya dia memohon kepada Allah bisa saja di tengah jalan sudah dicabut penyakitnya sehingga dokter pun mengatakan baik-baik saja. Allah. Yang bekerja pun begitu sebelum buka toko, pernahkah Anda melintas ke niat, kemudian sholat dua rakaat hajat, semoga Allah mengkabul hajat Anda diberi rizki yang banyak penuh berkah. Pernah atau tidak? Ini di kalangan dunia dan urusan kesehatan yang nggak ada hubungannya, kira seolah-olah nggak ada hubungannya dengan akhirat. Di urusan akhirat pun ada usat yang sering lupa, makanya diingatkan oleh Imam Nawawi, sholat dua rakaat. Paling tidak kalau tidak sholat dua rakaat hadirkan niat. Sehingga sebagian para guru di saat mengajar dia diam sejenak. Ternyata itu semua adalah panjatan doa untuk orang yang hadir bersama beliau. Allah. Paling enak kalau kita belajar dengan orang tulus. Dapat doa terus. Dapat doa terus. Sehingga ilmu mudah ngeresap di hati kita. Mudah untuk kita amalkan. Makanya nanti ada. Untuk mencari guru nanti ada di kriteria guru-guru yang hendaknya kita belajar kepada beliau. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Fa innahu sesungguhnya yukrahul julusu fihi qabla yusalliya. Kalau di masjid memang makruh duduk sebelum sholat salat. Kalau di tempat lain tidak sepantasnya kita melakukan duduk kecuali salat dulu karena salat itu permohonan kepada Allah. Tapi ingat selain tahiyatul masjid selain tahiyatul masjid bagi orang yang datang bagi seorang guru selain tahiyatul masjid hendaknya jangan dilakukan kecuali selain waktu asar. Artinya begini, kalau kita datang ke majlis setelah asar sama setelah subuh, maka kalau di majlis semacam ini, tidak diperkenalkan melakukan sholat tahajat seperti itu. Tapi kalau selain waktu setelah maghrib, eh, setelah asar sama setelah subuh, maka boleh misalnya majlisnya waktu duhur, majlisnya waktu siang, sebelum apa setelah matahari meninggi. majlisnya adalah habis maghrib. Majlisnya habis isya, bisa saja seseorang melakukan sholat dua rakaat. Sebab ada solat yang tidak diperkenankan dilakukan setelah asar, setelah solat asar, dan setelah solat maghrib, yaitu solat mutlak. Yang masuk dalam solat mutlak ini adalah solat apa? Solat hajat dan istikharah. Jadi tidak semua solat tidak boleh setelah asar. Kalau solat kodok boleh, tahiyat al masjid boleh, kubliyah asar yang belum dilakukan waktu asar, ibu belum melakukan solat kubliyah asar, bapak belum melakukan solat kubliyah asar, Keburu jamaah didirikan sehingga belum qobliyah asar. Lakukan qobliyah asar setelah asar boleh. Yang enggak boleh adalah solat yang enggak enggak pakai nama namanya solat sunat telak. Termasuk solat hajat di dalamnya. Itu tidak diperkenankan kita melakukan solat kapan? Setelah asar atau solat yang sebabnya adalah mutaakhir. Eh, hajat ini masuk bab itu. Hajatnya belum dikabul kita solat tidak diperkenankan. Maka ini harus ada catatan kecil bahasanya semua waktu, semua tempat boleh melakukan solat untuk ini untuk mendoakan jamaahnya, untuk mendoakan uh, uh, muridnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat asalkan tidak setelah maghrib dan tidak setelah uh, tidak setelah subuh dan tidak setelah ah, asar. Tapi kalau masuk masjid nggak ada batasan kapan saja. Misalnya majelis asar begini di masjid, langsung saja sang ustadz melakukan sholat tahiyat mas masjid boleh dilintaskan niat sholat hajat sekalian. Sebab ada sholat yang boleh digabung. tahiyat al masjid boleh digabung dengan hajat istikharah boleh. Saya niat sholat hajat, saya niat istikharah, saya niat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, boleh. Dan dapat semua pahalanya. jadi semua mutarabbi'an. Hendaknya duduknya seorang guru itu dengan bersila. Insya'a seorang guru ya. Seorang guru hendaknya bersila. Insya'a jika bisa. Oh gairah mutarabbi'in. Akhirnya kayaknya Imam Nawawi setelah menulis begitu, kayaknya ada orang yang nggak bisa sih. Sila baik, awairu mutarabbiin atau terserah deh. Mau gimana saja pokoknya sopan. Pokoknya bener Bahkan rawa Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajistani, Imam Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajistani meriwayatkan bi dengan sadan yang benar. An Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud muridnya Rasulullah radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud didikan Rabi Rasulullah. Bagaimana kalau beliau mengajar? Yukri'un nasa. Karena beliau itu yukri'un nasa mengajar orang fil masjid di masjid Allah. Adabnya beliau. Yukri'un nasa fil masjid mengajar orang di masjid. Jathian ala rukhbatihi. Jathian itu duduk di atas lututnya. Maksudnya duduknya bersimpuh dengan Duduk di atas kedua betisnya. Jadi apa? Bukan sila. Jadi ingat ya, kalau kita membujur seperti orang duduk di antara dua sujud, kalau lagi sholat, lah itu jazian. Duduk di antara dua sujud, di saat sholat, kita duduk di atas betis ki, kita. Jadi kita duduk, dikatakan ala rukbatai di atas lututnya. Jadi duduk begitu. Begitu hormatnya dengan majlis Waduh, kalau dua jam bisa kesemutan itu nanti. Belum apa-apa sudah pengen kesemutan ya. Adabnya itu ulama seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Makanya ilmunya manfaat benar sampai hari ini. Ilmunya dinukil dari masa ke masa. Fasrun fasal. Wa min adabihi dan adabnya Ustaz. al mutaakidati yang sangat dikukuhkan. Allah, dikukuhkan nih. Harus perhatikan ada tambahannya nih. Wa ma yu'ta nabi yang diperhatikan alla yudillal ilma jangan merendahkan ilmu. Hormati ilmu wahai para ustaz. Hormati ilmu wahai para ustaz. Akan tapi menghormati ilmu tidak boleh masuk kepada bab kesombongan. Tadi pagi dibahas di Masjid Umar tentang orang-orang tertipu dari ahli ilmu. Ahli ilmu itu ada yang tertipu, punya ilmu, tidak mau mengamalkan. Dia hanya bangga-banggaan dengan ilmu. Debat, diskusi, hebat. Dipikir masuk surga dengan ilmunya. Yang kedua ada kesadaran. Punya ilmu, kemudian mencoba mengamalkannya. Akan tapi dia hanya mengamalkan dohir lupa hatinya penuh dengan penyakit hati. Yang ketiga, sadar. Dia belajar ilmu, mengamalkan ilmu, membersihkan hati, tapi ternyata dia tidak sadar masuk kepada penyakit hati yang halus. Ya seperti ini. Pengennya memuliakan ilmu ditentukan. Orang pengen memuliakan ilmu tapi masuk bab sombong. Memuliakan ilmu kan dengan hati. Pengennya memuliakan il ilmu. Sehingga seorang ustadz kalau pakai baju yang bagus sesuai dengan martabat keustatannya itu wajar. Apakah menggunakan imamah, apa menggunakan jubah atau yang lainnya. Akan tapi jika berubah menjadi baju kesombongan menjadi masalah itu. Bajunya. Dan kadang diperlukan memang memakai baju yang sesuai dengan mangkomnya seorang ustaz. Karena memuliakan ilmu. Adapun mengambil posisi lebih tinggi daripada jamaah itu memang dihimbau. Biar tawaduk ada akan tapi bimbingan dari Nabi waktu Nabi di Waktu Nabi diaji wada itu Nabi menyampaikan pesan rupanya orang banyak. Akhirnya Nabi naik di atas bagel dan di atas keledainya. Agar orang bisa melihat. Sampai dikatakan nanti bahwasanya hendaknya jika ada seorang ustadz itu termasuk diajarkan oleh Nabi SAW agar Nabi agar ada seorang guru itu tahu maka ditempatkan di tempat yang berbeda dan agak ditinggikan agar bisa dilihat oleh semuanya itu sunnah kalau semacam itu Sebab kalau ustadznya di bawah juga, bahasanya tawadu, bukan benar malahan itu. Akunya orang pada begini. Nah, tapi kalau diangkat tempatnya ustadz, sehingga ada namanya mimbar. Sehingga ada tempat yang lebih tinggi, itu sunnah. Tempat untuk ceramah, itu lebih tinggi, iya. Tapi kalau tempat sholat, tidak. Masjid jangan ditinggikan mihrabnya imam. Ini ada sebagian masjid, bukan ikut ustadz, ikut arsiteknya. Dipikir imam harus lebih tinggi. tinggi. Salah kalau mihrabnya masjid, jangan lebih tinggi. Bahkan dikatakan oleh para ulama pada madhab Imam Syafi'i, kalau mehrob masjid ditinggikan itu makruh. Ya, kita menemukan di sebagian tempat, mehrobnya ditinggikan. Itu tidak. Kalau mehrobnya masjid, sama dengan jamaah. Jadi kita menemukan di sebagian tempat, termasuk ada, nanti yang saya termasuk Al-Bahjah 2, itu masjid mehrobnya ditinggikan, nanti insya Allah diturunkan. kan Diturunkan, disamakan, karena akan jadi contoh itu. Disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau untuk menyampaikan ceramah, Ditinggikan agar tidak jadi Bukan saja ditinggikan, tolong angkat suara. Agar orang mendengar. Kalau bahasa baru saat ini diterjemahkan dengan bahasa ambil sound yang bagus. Agar orang de dengar. Nah, ini sound yang bagus. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Lil wasail hukmul maqasid. Ini adalah sarana. Sama. Hukumnya seperti tujuan. Agar sampai terdengar oleh orang-orang yang tempatnya jauh. Baik kalau hanya suara saja saja, suara tanpa mic, maka ketahuilah tidak akan kedengaran di belakang nanti. Bisa menjadi fitnah itu ilmu. Baik, bagaimana cara muliakan ilmu? Di antaranya mengenakan baju, nah ini ini perlu baju yang pantas untuk ustaz. Bahkan suatu ketika Imam Izzuddin Abdul Salam dan kita mengambil manhaj Izzuddin Abdul Salam boleh. Kita ikut manhajnya Uwais Al-Kharani boleh. Kita mengambil manhajnya Yasir, Ma'ammar bin Yasir boleh. Kalau manhajnya Imam Izzuddin Abdul Salam bagaimana? Suatu ketika beliau itu di Mekah. Di Mekah itu banyak pelanggaran-pelanggaran orang haji. Lalu Imam Izzuddin Abdul Salam tidak tahu bentuk fisiknya mungkin apa kurang lebih dengan yang ngomong itu. Tidak gagah gitu loh pokoknya. Mungkin begitu ya. Sehingga waktu ngasih tahu orang itu tidak dianggap. Mungkin tidak ada sejarah tubuhnya Izzuddin Abdul Salam sebenarnya mungkin krempeng atau kurus begitu sehingga orang nggak ngang nganggep gitu. Nasihati nggak ada yang yang dengar. Akhirnya Imam Izzuddin Abdul Salam masuk ke perkemahannya dipakai jubahnya agak gede begini, jubahnya double begini agak agak pakai imamah lalu datang ke jamaah yang langgar tadi langsung assalamualaikum. Mereka mengucapkan waalaikumsalam. Setelah diceramai baru dengar. Harus dirubah bajunya. <laughs> Dan ini Izzuddin Abdul Salam. Kadang manhaj seperti itu. Memang ada orang fisiknya sudah berwibawa, ada. Ada Akan tapi memang wibawa bukan karena fisik, bukan karena itu. Ada kisah Rib'i, orang yang kecompang-camping ternyata menjadikan seorang kaisar pada ketakutan. Kaisar dan punggawa-punggawanya ketakutan. Akan tapi manhaj itu Izzuddin Abdul Salam menunjukkan bahwasanya sesaat itu perlu, tapi ingat hatimu wahai para guru. Jangan berubah dengan bajumu lalu sombong. Ah, oh, saya pakai jubah begini, masa dijemput pakai motor. Nah, ini sombong. Ini yang pernah terjadi dengan seorang murabbi kita. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun pernah cerita bahasanya ada salah satu murid beliau. Dan insya Allah ini kami nukil sebagai pendidikan untuk kami dan semuanya. Sampai ke telinga beliau bahwasanya ada seorang murid yang berkata, masa saya pakai jubah begini dijemput pakai motor. Kedengaran beliau, kalau beliau seorang pendidik langsung katakan, sekarang kau tidak boleh pakai jubah, lepas jubahmu, lepas jubahmu. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai imamah, karena imamahmu dan jubahmu menjadikan kamu som, sombong. Oh, ini pendidik, alhamdulillah. Dan alhamdulillah murid-murid beliau selalu begitu, dididik dengan didik yang pendidikan yang yang benar. Seandainya harus pakai imamah, pakaikan imamah. Kenakan imamahmu, jubahmu. Wahai para guru, wahai para ustaz. Tapi hindari, hindari daripada kesombongan. Sebab memakai jubah dan imamah sendiri itu adalah memuliakan ilmu. Agar tapi jangan sampai masuk bab sombong dan itu penyakit setan lagi. Penyakit yang dibisikkan oleh setan. Wah. Menjadi tampil beda dengan yang lainnya. Wa alla yudhillal ilma jangan merendahkan ilmu ini kata Imam An-Nawawi. Merendahkan ilmu hati-hati merendahkan ilmu. Dengan cara apa ini? Di antaranya disebutkan fayadhabu ila makanin pergi ke tempat yunsabu ilaman yata'allamu minhu tempat yang dinisbatkan kepada yang belajar. Lihat Liyata'allama minhu fihi untuk belajar sang murid tersebut di tempat tersebut. Maknanya apa? Kata Imam Nawawi, jangan kau rendahkan ilmumu kalau engkau hendak mengajar lalu engkau pergi ke tempatnya muridmu itu. Jadi nggak baik bu, guru itu datang ke rumahnya murid. Sebab ilmu itu yuk di Ilmu itu didatangi, bukan didatangkan. Harus faham itu makna. Ya begini nih mestinya benar majelis didatangi. Bukan murid, guru yang antarkan ke ke rumah. Ini tidak adab kepada ilmu, kata Imam An-Nawawi. Cuman hati kecil kami waktu baca ini ya, Imam. Zaman rusak. Zaman rusak kalau tidak didatangi tambah tidak karu-karuan lagi ini. Sehingga ustaz pun harus kalah datang kemana-mana. Ke majlisnya. Kalau majlis umum boleh. Jadi yang F itu mas majlisnya. Termasuk dikatakan. Wa inkanal muta'allimu khalifatan. Biarpun yang belajar itu khalifah. Ternyata enggak baik kita datang ke temannya khalifah. Ngajar di rumahnya khalifah. Khalifah harus datang. Waduh, duh, duh, duh. Khalifah harus dah datang. Ini pendidikan dari Imam Nawawi rahimahullah. Ini menunjukkan Imam Nawawi ini eh, betul-betul warak ini. Datang untuk ngajar saja masih tidak pantas, apalagi datang hanya minta du duit. Datang ngajar saja dianggap itu merendahkan ilmu. Datang ke tempatnya orang kaya, kita mengajar dengan Imam Nawawi yang ngomong. Cuman zaman sekarang zaman rusak. Kalau kita tidak datang, mungkin orang kaya itu sendiri juga tidak ada. Kalau tidak ada, datang. Atau mungkin ada maksud lain saat ini. Ada mungkin orang yang cukup lalu bisa mengadakan majlis di situ, maka insya Allah itu termasuk bab bukan majlisnya orang tersebut, majlisnya sang kiai. Misalnya selama ini mungkin anda seorang ustad berkomunikasi dengan seorang yang cukup sudah adakan majlis di rumahmu, dinisbatkan ke saya. Jadi bukan dinisbatkan kepada yang punya, yang punya rumah. Sebab ada orang kaya yang hanya mengundang kiai, kiai, kiai punya majlis. Akhirnya apa? Kiai sendiri tidak dimuliakan, ilmunya tidak dimuliakan. Itu adalah petunjuk saja dari Imam An-Nawawi. Kalaupun seandainya saat ini kita harus datang ke tempatnya orang-orang, kita perlu benah diri, benah niat. Jangan sampai kedatangan kita ke tempatnya orang kaya, lihat, hanya mengharap materinya. Akhirnya ilmu kita menjadi rendah. <laughs> kiai, kiai. Ada kiai 100 ribu, ada kiai 500 ribu, ada kiai 1 juta, ada kiai 5 juta, ada kiai, wah, hitung-hitungan jadi jadi orang kaya itu sudah paham ini kiai kelas begini ini ini. Nah. Kiai itu orang kaya yang tidak menghargai ulama. Dan biasanya seorang kaya yang tidak menghormati ulama itu karena memang ulamanya sendiri tidak beradab. Makanya dididik oleh Imam Nawawi. Jadi datang ke tempatnya orang kaya atau khalifah saja nggak boleh. Karena itu merendahkan ilmu, bukan adab. Faman nahu Dan orang yang di bawahnya juga Artinya hendaknya mereka suruh datang. Jangan kita yang datang agar ilmu itu ada wibawanya. Ilmu itu ada nilainya. Tapi lagi-lagi tadi kami sampaikan bahwasanya barangkali kalau ini yang disampaikan Imam Nawawi 100% kita terapkan, aduh, kacau ini. Kita harus berkata kepada Imam Nawawi, wahai Imam, zaman seperti ini Imam Nawawi, kami akan datang untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin harus seperti itu. Dan semoga Allah menjaga hati kita di saat kita datang ke rumahnya orang. Cuman rata-rata selama ini hampir tidak ada seperti ini. Apa begini? Ada tapi rata-rata zaman ini adalah tidak murni miliknya seseorang. Biasanya diundang pengajian di satu tempat majelis taklim, kan gitu ya. Diundang satu tempat yayasan, diundang satu tempat madrasah. Ini majelis ini. Jadi yang betul-betul aib adalah kita datang ke rumahnya sang murid, kita ngajari dia saja. Nah, ini loh yang aib eh, betul ini. Ya, kelihatannya mengarah ke situ. Jadi anda seorang ustadz dipanggil oleh pak wali kota untuk ngajari wali kota tok. Kalau wali kotanya undang orang lain akan hilang, nggak apa-apa jadinya. Jadi ini, jadi muridnya yang datang. Kenapa kok sama-sama berdua kok tidak wali kotanya yang datang misalnya, atau pak bupati yang datang? Ini maksudnya kita datang ke tempatnya orang yang belajar. Ini tidak menghormati ilmu, tapi kalau misalnya orang kaya tersebut membuat satu majelis taklim, lain cerita. Itu bukan dinisbatkan kepada orang tersebut. Nah, ini. Intinya apa? Intinya itu. Ilmu itu muliakan. Jangan sampai direndahkan. Sehingga ahli ilmu itu nanti mulia. Tapi ingat, engkau memuliakan ilmu, bukan berarti boleh engkau berbuat, ber, ber, berbuat sombong. Kesombongan tidak tetap jelek. Kesombongan adalah tidak diperkenankan. Beliau suruh bahkan tidaknya ia menjaga Al-ilma ilmu andalika dari itu semuanya. Hendaknya kita menghindar dari datang ke tempatnya orang. Pribadi untuk ngajar. Pribadi. Karena itu merendahkan ilmu. Kalau sama-sama pribadi, murid harus datang. Tapi kalau seorang murid mempunyai majelis yang besar, maka itu bukan pribadi. Kita tetap mengajar orang banyak. Jadi tidak merendahkan ilmu. Dan memang tidak pantas. Oh Sama-sama nganggur. Coba Pak wali kota nganggur, ustadznya nggak nganggur. Pak bupati nganggur, ustadznya nggak nganggur. Ustadznya datang. Ini gimana adabnya? Datanglah. Khalifahnya tadi itu datang. Sama-sama nggak nganggur. Tapi paling halnya jika ini. Orang kaya tersebut mengundang yang lainnya untuk belajar. Di acara-acara tertentu, maka itu pun masih dianggap menghormati ilmu. Karena apa? bukan datang untuk ngajar pribadi-pribadi. Baik. Kama sanahu anhu salaf jadi hendaknya kita menjaga ilmu dari direndahkan dengan tidak datang untuk mengajar pribadi di tempatnya yang dinisbatkan kepadanya di rumahnya secara pribadi. Kama sonahu seperti yang telah menjaga cara tersebut siapa? As-salafu salah. Para wasalaf. Sonahu anhu menjaga daripada merendahkan ilmu. As-salafu ulama, ulama terdahulu. radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan keriduan kepada mereka. Wa fi hadza kathiratun masyuratun. Adapun cerita tentang ini semua kayak begitu. Itu masyur. hampir tidak pernah ada dalam sejarah itu ulama itu datang ke rumahnya khalifah ngajar khalifah dan anak khalifah itu hampir tidak ada. Ya mereka yang datang. Kecuali majlis yang dibuat oleh khalifah. nggak apa-apa. Bukan majlis yang khalifah itu nanti. majlis yang dibuat oleh khalifah untuk orang banyak. Maksudnya datang ke temannya khalifah ngajar. Harun al rasid mengirim muridnya. An anaknya. Setelah mengirim anaknya, rupanya anaknya itu, anaknya Harun al rasid oleh gurunya, oleh syekhnya, disuruh mencuci kakinya. Kedengaran oleh Khalifah Harun al rasid Didatangi itu kiai. Ya syekh, aku dengar anakku engkau suruh untuk mencuci kakimu. Diajak oleh sang guru, iya. Itu pendidikanku untuk melunturkan kesombongannya karena dia anak seorang khalifah. Apa kata Harun Rasid? Kalau begitu aku rela, bukan hanya sekedar mencuci kakimu. Bahkan kalau perlu dia mencium kakimu pun aku rela. Oh, itu khalifah yang benar. Anaknya dididik, diizin. Kan sekarang anaknya dididik begitu ikut, ikut itu. Makanya wali santri itu dengar ini. Kalau menyerahkan anak yang benar, nanti gurunya yang ngatur. Dimarahi sedikit katanya gurunya ini, ini, ini. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid Khalifah yang benar maka di saat anaknya suruh mencuci kakinya malah bahkan lebih dari itu pun aku perkenankan kalau tujuannya untuk membenahi hatinya. Datang itu kisahnya anaknya Khalifah. Bukan kiainya datang ke tempatnya Khalifah. Tapi kalau seorang kiai datang ke tempatnya Khalifah ngajar di sana karena ada majelis besar ya nggak apa-apa bukan merendahkan ilmu. Yang menjadi rendah itu loh. Iri didatangi. Gak apa, guru datang, guru datang, guru datang, tapi pribadi-pribadi. Faslun fasal. Wayambahi dan seyogyanya, hei para ustadz hendaknya, ayyakuna majlisuhu hendaknya majelisnya ustadz itu, ustadz kalau tempat mengajar itu, kalau bisa wasian, yang luas, sehingga orang itu nyaman. Makanya tim dakwah, tim pembangunan selalu berpikir-berpikir bagaimana meluaskan majelis ini. Aula itu dulu kelihatannya gede. Waktu kita bangun pertama kelihatannya sudah gede. Ternyata setelah maduh jadi sem sempit. Akhirnya digedekan lagi ini. Dan kelihatannya kebayang ini bakal sempit lagi. Nanti digedein lagi. Makanya yang namanya berdakwah nggak ada berhentinya. Ini kita besarkan lagi. Biarpun eh, bisik-bisik ya, ini katanya belusinya belum beres. Tenang aja Allah yang beresin nanti. Ini insya Allah ada Ada dua tingkat. Ini nanti insya Allah akan diperbesar terus. Dan lahan pun akan semakin diperbesar. Paling tidak nanti. Sebab kalau sudah hari ahad itu tidak ada parkir di sini nanti. Karena lokasi biarpun begini nanti kalau sudah mobil parkir di sini. Maka akan sempit. Maka parkirnya tadi di luar. Dijaga dan aman insya Allah. Nanti ada fasilitas buat yang sepuh. Nanti ada mobil antar jemput gitu ya. Karena banyak orang sepuh ngeluh karena apa? Jalan dari sana ke sini itu adalah dari tempat parkir mobil ke sini lumayan jauh. Kesian. Sehingga ada di antara mereka yang sudah datang terpaksa hanya mendengarkan dari radio saja. Jadi nanti tim tolong dikaji ini semuanya. Bagaimana kalau orang-orang sepuh atau orang-orang yang sakit bisa masuk langsung ke dalam. Dan memang begitulah berkembangnya majelis dan itu menunjukkan bahwasanya yang berinfak di sini, yang sedekah di sini insya Allah orang-orang ikhlas. Karena buktinya mereka nyaman duduk di tempat seperti ini. Semakin hari semakin banyak ya. Dan semoga Allah mengirim terus orang-orang ikhlas, pejuang-pejuang ahli surga. Yang mempermudah pembangunan tempat ini, memperluas tempat ini. Tanah masih kurang. Berapa hektar ini tempat masih kurang nanti. Kalau perlu nanti punya parkir sendiri, punya tempat sendiri. Apalagi kalau majelis besar tahunan itu sudah Masya Allah. Nah ini. Hendaknya seorang ustaz itu majelisnya diperluas. Makanya diberikilah tempat yang luas. Agar nyaman orang. Makanya di sini anak-anak yang belajar pun nyaman. Mau belajar di sana pojok sana masih lokasi pondok. Ini luas. Kebuka. Dia liyatamakan julasa'uhu fihi sehingga memungkinkan murid-muridnya untuk duduk di situ. Memungkinkan muridnya untuk duduk di situ. Fafil hadis disebutkan dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi ausauha sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Luas, nyaman. Dan memang luas dan nanya Bukan saja begitu nanti akan difasilitasi mungkin cukup kedinginannya ventilasinya juga cukup, mungkin kipas, atau yang lainnya pendingin-pendingin lalu Rawahu Abu Daud fi sunanihi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Fi awaq ili kitabil adabi di permulaan kitab adab isnadin sahihin dengan sanad yang sahih, isnad yang sahih min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini adalah pendidikan yang dihadirkan oleh yang dihadirkan oleh Imam Imam Nawawi rahimallahu taala berkenaan dengan akhlak untuk para guru. Kemudian besok insyaallah faslun fi adabil muta'allimi, fasal tentang tata keramanya sang murid. Ingat janji jangan setelah ini langsung pergi ini. Yang merasa jadi murid ya dengar besok ini gilirannya. Kemarin yang merasa go guru. Jadi yang merasa guru dengar kemarin, besok adalah yang merasa sebagai murid. Besok didengar ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan yang membuahkan amal dan semoga Allah menerima amal kita, menjaga hati kita semua, menjaga hati guru-guru kita semua dan menjaga hati murid-murid kita semua sehingga kita benar-benar menjadi rombongan-rombongan orang yang diridhoi oleh Allah, diberi kepercayaan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti wallahu a'lam bishawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah mengajikan kitab Atibiyahnya yang begitu jelas Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi kita semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya jawab.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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya kalau saya sendiri gitu ya kalau lihat <clears throat> seorang muslimah yang usianya udah 50 tahun ke atas gitu ya masih seneng rambut pendek terus pakai cat rambut terus baju lekton terus keliling-keliling di sekitar komplek tuh kadang saya langsung doain ya Allah berikan hidayah kepada orang itu agar mau menutup aurat gitu.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 Nah, karena memang doanya doa jelek kalimatnya kalimat yang jelek. Kemudian yang ditanyakan seorang ibu melihat seorang yang sudah sepuh usia 50 tahun ke atas. Kemudian orang tersebut ternyata masih membuka aurat dengan rambut yang bermacam-macam Kemudian ini. Ya memang yang ada di hati kita harus ternyuh. Bukan merendahkan. Dia sudah tidak sadar bahasanya. Sebentar lagi dia harus menghadap kepada Allah. Kita doakan kasihan. Cuman segi, segi mafsadatnya bu. Lebih bahaya lagi yang anak muda bu. Daripada orang tua. Lebih bahaya anakmu. Muda. Orang tua mungkin banyak yang tertawa. Ada yang mengejek. Akan tapi apapun bentuk jadi harus di, didoakan. Dan memang sudah tua tapi nggak sadar-sadar ini musibah, kasihan. Sudah waktunya. Cuman jangan sampai ada orang di saat ingin mengenakan jilbab itu karena urusannya dengan tua. Sampai ibunya pun juga begitu, nggak nyuruh anaknya pakai kerudung yang rapi karena apa? Nanti kalau tua kan pakai kerudung sendiri, biarin aja deh. Sebab mama dulu juga begitu sih Pak, ya kan? <laughs> Termasuk sebagian dari yang ngaji juga begitu. Tapi sekarang kan sudah benar-benar. Balik muda kan nggak mungkin, Bu. Ibu yang tua ini kan dulu jarang kerudungan juga ada. Tapi sekarang sudah dijamin kerudungan terus. Amin. Nggak cukup ibu kerudungan anaknya pun dikerudung. rudungi. Amin. Amin yang benar. Nah, karena menjalankan syariat dapat pahala, Bu. Bapak-bapak belikan baju, belikan kerudung dapat pahala. Ini kewajiban. Pahalanya lebih bagus belikan kerudung istri itu lebih bagus pahalanya daripada sedekah ke pesantren Al-Bahjah, Pak. Sedekahnya banyak Ustaz Tarik Al-Baja, istrinya nggak punya kerudung, dosa ini. Karena apa? Membelikan kerudung hukumnya wah untuk menutup aurat. Membantu pesantren Al-Baja hukumnya sun. Ya, ibatan. Jangan salah ini. Belajar di sini diarahkan untuk sedekah yang baik. Karena ada manajemen sedekah. Menutup aurat anaknya lebih banting daripada sedekah ke sini. Bukan saja anak-anakmu, wahai ibu, bapak. Pembantu yang bekerja bersamamu itu pun tanggung jawabmu. Daripada membantu pesantren ini, ya sudahlah. Belikan kerudung untuk pembantu-pembantumu. Maka hukumnya itu adalah wajib. Pahalanya lebih gede daripada se sedekah. Artinya apa? Sedekahnya nanti benar-benar sedekah yang bersih. Sedekah yang luar biasa. Makanya ada pembimbingan-bimbingan. Ada manajemen sedekah. Bukan sekedar memberi manajemen sedekah itu yang wajib dahulukan. Bayar zakat, bayar utang, melengkapi sarana untuk menutup aurat anak-anak kita. Benahi kamar mandi akan tertutup agar tidak terlihat aurat. Itu lebih wajib daripada sedekah. Sedekah. Nah, ini ternyata kelihatannya urusan pribadi, tapi ini di pada Allah Subhanahu wa taala menjadi mul mulia. Nah, jadi seperti itu. Ibu benar, di saat ibu memanjatkan doa seperti itu, memohon kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah bagus dan harus dilintaskan dan bahkan kita pun harus bertanya kepada hati kecil kita jangan-jangan kita ini munafik sering kami hadirkan bahwa kalau suatu ketika ibu melihat tetangga tertabrak mobil kira-kira ibu merasa kesian atau tidak bapak Nah, kalau ada ibu di antara yang hadir ini lihat tetangganya tabrakan kok ketawa. Iya asik tuh, lu mati tuh, kepalanya pecah. Kira-kira gimana? Kurang ajar bener Tetangganya kepalanya pecah, ketabrak mobil masih bisa terta. Mestinya kita ikut ter ternyuh. Mau tidak mau, Karbulu mena menangis. Padahal itu ketabrak mobil di dunia, bisa saja setelah ketabrak mobil mati, masuk surga. Karena dia tuh ketabrak mobil waktu mau mau sowan ke ibundanya. Dia mau mencari nafkah. Lah kita ada orang ketabrak mobil saja bisa ternyuh, padahal dia bisa saja langsung masuk surga. Lah sekarang kita ini melihat orang tidak sholat, tidak puasa. Hari ini kita melihat subhanallah. Kami memohon semoga yang ada di kiri kanan tempat ini dari kaum prianya di saat sholat Jumat hendaknya sholat Jum. Jumat hari ini kita melihat mohon Bu didoakan Bu. Masa dekat dengan pesantren ada hari ini kami melihat beberapa saudara kita tidak sholat Jumat di kiri kanan tempat ini. Kami melihat tadi subhanallah ya. Hanya karena mendapatkan rizki yang namanya panen jadi di saat panen ternyata tidak melakukan sholat jum, Jumat dan ada di kampung kita ini didoakan semoga Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, tadi ibu bapak di saat anda melihat orang pecah kepalanya anda bisa ternyuh. Bagaimana anda melihat orang yang membuka aurat kok tidak ternyuh? Itu tanda di hatimu belum ada cinta kepada sesamamu. Maka bukan merendahkan itu Merendahkan bukan kerjaannya ahli iman. Jika engkau melihat saudaramu belum menutup aurat atau saudarimu belum menutup aurat, maka bukan berarti anda rendahkan dia. Awas hati-hati. Akan tapi tengok hatimu. Bagaimana engkau mandang mereka? Dengan ternyuh atau belum? Kalau sudah engkau mandangnya dengan ternyuh, <clears throat> berarti anda punya iman. Lalu anda panjatkan doa, Ya Allah berikan bimbingan kepadanya. Untuk bisa menutup auratnya, Ya Allah. Umurnya sudah begitu ya. Termasuk yang muda kita doakan. Semoga Allah, Ya Allah mudahkanlah untuk menutup auratnya. Dan ampuni dosanya ya Allah. Jangan sampai Engkau hukum ya Allah dengan dengan dosa-dosa menumbuhkan aurat ini. Nah, ini hidup hati kita, maka ketahuilah. Di saat seperti itu, kita mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Kedua, kita akan dijaga oleh Allah. Anak keturunan kita pun insya Allah bakal dijaga. Karena apa? Hati kita sudah terenyuh kepada orang lain yang membuka aurat. Ingat, jangan direndahkan. Jangan dihina. dihinakan. Allahu a'lam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa surna wa la takhadulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutur alina innaka alam syadir. Allahumma ya Allah waliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rindukan kami kepada kami kepada Al-Quran. Dan berikan kami ya Allah akhlak ya Allah Al-Quran. Ya Allah cintakan kami kepada Al-Quran. Dan ya Allah kami mohon jika ada di antara kami ya Allah. Ada hamba-hambamu ya Allah Ya Allah yang belum bisa muliakan ahli ilmu. Yang bisa belum bisa memulakan, memuliakan ahli Quran. Kami mohon berikan kepada mereka bimbingan dan rindukan mereka untuk memuliakan ahli Quran. Dan jika ada di antara kami adalah ahli Quran dan para ustadz yang belum bisa muliakan para murid-muridnya. Jadikan mereka adalah guru-guru yang bisa muliakan murid-murid mereka. Dan jadikan hubungan kami dengan guru kami adalah mukaddimah hubungan kami di akhirat nanti di surgamu. Dan jadikanlah hubungan kami dengan murid-murid kami saat ini mukaddimah hubungan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, Engkau tahu yang ada di tempat ini. Engkau sangat, Engkau tahu yang hadir ke tempat ini. Mereka punya hajat tersimpan di hati mereka masing-masing. Dan engkau lebih tahu hajat mereka, ya Allah. Maka kamu, kami mohon kabulkan hajat mereka. Dan berikan kepada mereka, ya Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kabulkan hajat mereka, dunia dan akhirat mereka. Jika hajat mereka urusan rezeki, mudahkan urusan rezeki mereka. Jika hajat mereka urusan jodoh, ya Allah, mudahkan mendapatkan jodoh. Ya Allah, jika hajat mereka untuk engkau selesaikan problem rumah tangganya, selesaikan, ya Allah, dengan kasih sayangmu. Ya Allah, jika hajat mereka karena dosa yang banyak, Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jika hajat mereka adalah karena mereka orang yang malas beribadah, rindukan untuk beribadah ya Allah. Ya Allah yang maha kasih. Ya Allah yang maha mulia. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Di bulan mulia ini Allah. Agar kami bisa mulia ya Allah di bulan Ramadan. Muliakan kami di dalam, di dalam rumah tangga kami. Dan muliakan kami di masyarakat kami ya Allah. Dan muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan muliakan lahir kami dan batin kami ya Allah. Muliakan kami dan keluarga kami. Ya Allah, Ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah. Ada hamba-hambamu ya Allah. Yang hidupnya dalam rumah tangganya adalah hidup yang penuh dengan percekcokan. Kami kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang yang kau cintai. Yang kau cintai, yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, malam-malam kami selalu kami lewati ya Allah. Tanpa sujud kepadamu ya Allah. Tanpa permohonan kepadamu ya Allah. Maka kami mohon saat ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah. Yang senantiasa rindu untuk sujud di tengah malam ya Allah. Sujud di tengah malam ya Allah. Memohon kepadamu di setiap malam dan di setiap saat ya Allah dan kabulkan hajat kami semua ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami yang sakit sembuhkan ya Allah dan kami mohon ya Allah yang rezekinya sempit lapangkan yang sudah lapang rezekinya ya Allah jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah yang rindu untuk berbuat baik dengan hartanya ya Allah jangan sampai harta mereka menjadikan mereka masuk neraka-Mu ya Allah ya Allah Engkau sungguh Maha tahu tentang kami muliakan kami di dunia dan di akhirat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah khusnul khatimah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 الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الفاتحة